kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ingin berjumpa dengan Rasulullah pada saat itu Wes Al-Qarani sudah siap dengan barang bawaannya, ditanya sama teman-temannya. Ila ain ya Wes? Mau kemana engkau hai Wes al qarani Kata Wes al qarani saya ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka teman-temannya bilang, telat Nabi Muhammad sudah kembali ke rahmat Allah. Nabi Muhammad sudah dimakomkan. Sudah kembali ke rahmat Allah. Telat ya wes. Tangisan wes Al-Qarani sambil bersalawat kepada Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena bakti ibunya, tidak sempat berjumpa dengan Nabi. Meskipun dia hidup di zaman Nabi, tapi beliau digolongkan sebagai tabi'in, bukan sahabat karena tidak berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun para hadirin dan hadirat, pemirsa yang ada di rumah az-zakirin wadz mari kita buka mata hati kita untuk melihat. Mari kita buka telinga hati kita untuk mendengar kisah ini. Kemudian apa yang terjadi pada Uwais Al-Qarni? Kebesaran Allah. Kebesaran Allah. Nabi kita Muhammad. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan wahyu dari Allah. Di zaman kekhalifahan Islam dipegang oleh Amirul Mukminin Umar ibn khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu ketika Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin terjadi keajaiban yang istimewa. Sayyidina Umar ingat pesan Nabi Muhammad Waktu Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad bilang begini. Ya Umar, ya Ali. Dua sahabat yang dipesan. Umar dan Ali bin Abi Thalib. Nanti di zamanmu, kamu berdua akan ketemu dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Kirimkan salam nabimu kepadanya. Dan minta doa kepadanya. Apabila Uwais sudah mengangkat kedua tangannya, maka Allah tidak akan menolak doanya karena baktinya kepada ibunya. Karena baktinya kepada ibunya. Hai kita semua yang hadir di sini berkacalah dengan diri kita. Hai pemirsa yang ada di rumah, lihatlah hati kita semua. Apakah kita sudah menyenangkan hati ibu kita? Wallahi wallah, kita tidak akan mendapatkan barokah dari Allah, keselamatan dunia dan akhirat kecuali kita sudah menyenangkan hati kedua orang tua kita. Sebelumnya kita doa dulu Rabbighfirli wali daya warhamhuma kama rabbayani saghira. Amirul Mu'minin Umar dan Sayyiduna Ali karamallahu wajah. radhiyallahu anhuma wa ardahum Keduanya datang pada saat itu musim haji di Mekah. Presiden, Amirul Mukminin, presiden dunia. Bukan hanya presiden satu negara, tapi presiden dunia pada saat itu. Datang ke perkumpulan ahli Yaman yang sedang berhaji. Sayyidina Umar sendiri bertanya, Hal minkum Uwais Al-Qarni? Adakah di antara kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Mawajat. Sayyidina Ali tanya lagi, hal minkum Wais Al-Qarani? Satu orang tunjuk tangan, ya Amirul Al-Muminin. Wais Al-Qarani, di kita itu orang miskin. Kulitnya agak belang. Buat apa kamu ketemukan dia ya Amirul Al-Muminin? Kalaupun kamu ingin ketemu dia, biar Wais yang menghadapmu ya Amirul Al-Muminin. Kagak pantas masa presiden. Nyusur rakyat kecil katanya. Apa kata Sayyidina Umar? Anta lam ta'rif manhu. Kamu belum mengenal siapa Wes Al-Qarani. Di hadapan Allah dan di hadapan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mencarinya karena ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat, adzakirin wadzakirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga pada saat itu ya ya khair ya Amirul muminin, saya antar. Saya antar kalau begitu ya Amirul muminin, mari. Diantarlah Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali oleh seorang penduduk Yaman yang kenal dengan Uwais. Maka didapati oleh Amirul Mu'minin dan Ali, Uwais lagi sholat di bawah pohon kurma, menghadap kiblat di padang sahara sendirian, air matanya terus netes waktu salat. Nikmat dalam salatnya, lama sujudnya kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Tidak seperti sholat saya. Tidak seperti sholat kita. Yang mengutamakan buru-buru. Yang tidak suka untuk husuk. Memikirkan dagangan dalam sholat. Ini tidak Wes al qarani Air matanya menetes. Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidina Umar. Aku mencium wangi kewalian di diri Uwais Al-Qarani. Aku mencium dia kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali melihat. Wes Al-Qarni lagi sholat. Selesai salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wajah yang sudah dilumuri dengan cahaya air mata. Karena takut kehadirat Rob Jalla Jalaluh. Dia bangun menyambut marhaban. Bi Amirul Mukminin Umar wa Ali bin Abi Talib. Selamat datang kepada Amirul Mukminin Umar dan Ali bin Abi Talib. Kata Sayyidina Umar, dari mana kau tahu? Aku adalah Umar. Dan dari mana kau tahu ini Ali bin Abi Thalib? Sebelum aku berjumpa kepadamu, aku sudah mengenal kalian berdua. Tangan kalian pernah menyentuh tangan Nabiku Muhammad. Tangan kalian pernah menyentuh tangan Nabiku Muhammad. Tidak ada tangan yang bersentuh dengan tangannya Rasulullah. Melainkan ada bekas-bekas cahaya di tanganmu kalian berdua. Allahu Akbar. Wes al Karadi mengenal dia berdua. Mu'min. Mu'min melihat dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu marhaba bi amirul muminin Umar dan Ali. Maka Sayyidina Umar bilang, Ya Uwais, ji'nak li khabar. Saya datang kepadamu untuk membawa satu kabar. An-Nabi Muhammad Nabi Muhammad yukri'uka salam. Nabi Muhammad kirim salam kepadamu. Ketika Uwais Al-Qarani mendengarkan kirim salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam getar dirinya bersalawat kepada Nabi Muhammad air mata terus bercucuran karena kerinduan yang tidak pernah berjumpa dengan nabinya Muhammad Sosok yang dia sangat cintai di muka bumi Allah. Maka pada saat itu Uwais Al-Qaradi sujud syukur. Bangun dari sujudnya. Kedua tangannya diangkat. Allahumma arham ummi. Allahumma gfirli ummi. Ya Allah rahmati ibuku. Ya Allah ampuni dosa ibuku. Ya Allah ridhoi ibuku. Ya Allah berikan ibuku taman surga di alam kuburnya. Ubar bin Khattab takjub. Saya lihat kamu setelah mendapat jawaban dari Rasulullah kirim salam, kenapa kamu mendoakan ibumu? Wallahi ya Amir muminin saya bukan orang saleh. Apa ibadah saya? Ibadah saya belum lillah, belum karena Allah. Saya ini orang durhaka. Tapi ketahuilah, nah ini emang kebiasaannya orang soleh begitu bang. Kebiasaan orang soleh gak pernah nganggap dirinya soleh katanya. Tapi kebiasaannya orang kagak soleh selalu nganggap dirinya soleh. Pada saat itu dia bilang saya tidak punya apa-apa ya Amirul Mukminin. Rasul mengenalku. Rasul kirim salam kepadaku. Ini karena doa ibuku waktu hidup. Ketika aku ingin berjumpa dengan Rasul. Dan aku tidak mau berjumpa dengan Nabi karena ingin mengurus dirinya. Dia angkat kedua tangannya, Ya Allah, buktikan kepada umat Nabi Muhammad, anakku adalah orang terdekat dengan Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Doa ibu, mumpung yang masih orang tuanya hidup, jangan pelit sama ibunya. Tidak akan miskin kita ngasih ibu kita. Kita tidak akan hancur usaha kita. Kita bahagiakan dia berdua. Hajiin, Jangan cuma beli rumah dua, beli rumah tiga. Ibunya nggak dihajiin, ayahnya nggak dihajiin. Mumpung mereka masih hidup, bahagiakan kedua orang tua kita. Dan apabila mereka sudah wafat, jangan putus kita punya doa. Yang terutama apa? Jadi anak soleh. Waladun soleh intinya kembali jadi anak soleh. Siapa anak soleh? Katanya Al Imam Nawawi, orang soleh adalah orang yang sudah menegakkan hak-haknya Allah Artinya ibadah dan orang yang menegakkan hak-hak manusia. Insya Allah dengan kisah U.S. Al-Qarani ini memantapkan hati saya yang doif, yang fakir ilallah. Dan juga kepada seluruh az-zakirin dan pemirsa. Mudah-mudahan mulai hari ini udah kita jangan macam-macam deh sama Allah. Hidup kita semua sementara di sini. Mumpung kita dikasih kesempatan sama Allah. Ayo kita jadi orang soleh. Taat sama Allah. Taat sama kedua orang tua kita. Saya tutup dengan satu ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Menjadi ketetapan Allah untuk tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Jangan lagi berbuat syirik, jangan lagi menyekutukan Allah. Ada tahajud malam bangun doa sama Allah. Ada duha kita kalau pengen minta rezeki. Gampang semuanya kalau kita mau ibadah sama Allah. Abang sering nasihatin saya ketika saya datang. Fikri, jangan tinggalin subuh jamaah. Anak kalau dinasihatin sama abang, wallahi nangis terus. Demi Allah saya nangis terus kalau abang yang nasihatin saya. Kenapa? Karena dia ngamalin para hadirin. Orang yang udah bisa ngamalin ilmunya. Kalau dia ngomong, kita kena para hadirin. Kita tersentuh para hadirin. Dan mari kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Barakallahu fikum ajmain. Mudah-mudahan manfaat.